Walamma lamma ta'allaqa min sanahu nuru sati. Dan tatkala berkemilauan min sanahu dari cerah nur cahaya as yang memancar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyraqa min bahai tidak akan memancar dari ini semuanya kalimat indah. Jadi gambaran Imam Ad-Daibai begitu beliau adalah seorang penyair dahsyat. Ta'alak itu ada hubungannya dengan cahaya. Sana cahaya, nur cahaya. Saat urusan cahaya ini cahaya, cahaya, cahaya. Bahasa Indonesia saja yang miskin, jadi bingung menerjemahkan. Tetap cahaya, cahaya lagi, sinar, sinar lagi, kemilau, kemilau lagi. Jadi ini ta'alak itu ada urusannya adalah kemilau cahaya. Wa asraqa min bahak juga cahaya. Dia cahaya, nur cahaya. dan dia diyaul cahaya yang berkilauan. Ini. Jadi memancarlah cahaya yang berkilauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir dan batin, hissi dan maknawi. Hatta setelah Nabi Muhammad terlahir, urido. Disadarkan alal maradi kepada tukang susu wanita-wanita menyusui dan semua wanita yang menyusui pada berpaling. Tidak mau menyusui karena apa? Nabi Muhammad adalah dari keluarga yang fakir saat itu. Mau gaji apa? Memberi apa kepada orang yang akan menyusui? Seorang wanita yang punya nasib untung, nasib baik, Halimah As-Sa'diyah karena kelemahannya Halimah as Sa'diyah, kefakirannya sehingga kendaraan yang dikendarai pun tidak bisa kenceng sehingga Halimah as Sa'diyah tertinggal dari rombongannya sehingga seorang orang-orang sekawanan apa teman-teman Halimah Sayyidah Halimah Sa'diyah mendapatkan bayi orang-orang kaya pergi pulang ke kampung masing-masing kemudian Sayyidah Halimah Sa'diyah tertinggal tidak ada bayi yang tersisa kecuali bayi yatim dan fakir yang namanya bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diambilkan diambillah bayi itu dan bersama sentuhan bayi mulia Rasulullah dengan kulit Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang dikatakan Halimah As-Sa'diyah semula tidak banyak mempunyai air susu berkat sentuhan tangan Nabi SAW menjadi air susu yang menjadi menjadi banyak dan kendaraan yang dikendarai yang semula adalah kendaraan yang lemah Allah beri kekuatan menjadi kendaraan yang kuat dan bisa menyalip wanita-wanita yang lain yang telah mendahului yang semula mendahului Halimah As-Sa'diyah dan keberuntungan untuk Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dan itu Allah pilih Allah pilihkan untuk Sayyidah Halimah Sa'diyah wallahu a'lam bisawab